Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Dewa Batara Yang Maha Agung Penguasa Langit dan Bumi oh, Nampaknya Inilah saat yang telah puluhan tahun kunantikan Siang dan malam Hari demi hari Bulan demi bulan dan tahun demi tahun Oh, alangkah syukurku padamu yang telah menciptakan segala tumbuh-tumbuhan yang beracun maupun yang menyembuhkan. <laughs> Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Tapi itu julukanku bocah cantik. Itu julukanku. Karena aku memang dikaruniai, ya, dikaruniai kebisaan untuk mengobati. Tapi namaku yang sebenarnya adalah Dewi Pandini. Dewi Pandini? Ya, aku Dewi Pandini dan kau Intan Pandi ini. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode yang ketiga dengan judul Rahasia Bukit Tengkorak. Naskah disusun oleh Ala Sunar, ide cerita Cece Sukiar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. bagus itu? Benar yang mulia. Hmm. Iya, memang luar biasa. Oh, ho, ho, ho, kau senang di sini? Dia benar-benar senang yang mulia. Dan yang ini. Ah. Ah. Tulang-tulangnya cukup bagus yang mulia. Hmm, ya, bolehlah. Dia masih bisa dibentuk. Ah, ini. Mengapa yang seperti ini kau ambil juga? Mungkin masih bisa dibentuk, Yang Mulia. Dari keluarga miskin. Ya, ya Yang Mulia. Memang kami ambil dari keluarga tidak mampu. Kurus kering. Tulang-tulangnya lembek. Aku tidak suka ini. Kalau begitu, akan saya kembalikan yang mulia. Kembalikan kemana? Ke orang tuanya. Waktu itu, orang tuanya memohon-mohon agar baiknya jangan kami ambil. Ah, kau jatuh kasihan, Sari. Kalau memang bayi ini tidak dipakai, apa salahnya kalau... Lempar dia ke hutan, selesai. Sekarang, marilah kita ikuti apa yang terjadi dengan Intan Pandini. Lima hari sejak lehernya nyaris ditebas oleh anting bulan, Iya, iya, iya. Jangan takut, anak manis. Jangan takut. Kau berhadapan dengan aku, Dewi Jampi. Dewi Jampi? Ya, begitulah. Kalangan dunia kependekaran menyebut aku. <laughs> Apakah seorang nenek keriput begini masih pantas disebut Dewi? Apakah nenek yang... Ya, cukup anak manis. Jangan banyak bicara. Lehermu masih belum sehat betul. Begitu banyak urat-urat yang putus. Oh. <laughs> yang kuasa masih menyayangi nyawamu, bocah. Kalau tidak, mana mungkin Dewi Jampi bisa menyembuhkanmu? Satu demi satu, Urat-urat lehermu yang putus nenek sambung. <laughs> Barangkali seperti nenek petani menganyam tikar pandan. Perlu kesabaran dan ketelitian yang tidak sedikit. Dan selama itu pula kau tidak sadar apa yang terjadi pada dirimu. Sudah berapa lama, Nek? Ini sudah hari kelima kau berada di gubuk Dewi Jampi. Dan baru pada hari kelima ini kau bisa bilang, "Oh, di mana aku?" <laughs> Terima kasih. Terima kasih. Oh. <laughs> Oh. Oh. Kulihat di matamu, kau sangat tulus. <laughs> aku bahagia. Di umurku yang rentak ini, aku masih bisa berbuat sesuatu. Sudah, kau tenanglah di sini bocah, sampai sembuh, sampai sehat. Kalau sudah sembuh, Intan. Intan. Iya, pasti namamu Intan, betul? Uh, Iya, Nek. Intan siapa? Pasti ada lanjutannya, kan? P Pandini. Pandini? Intan Pandini? Iya, Nek. Intan Pandini? Benar, Nek. nama saya Intan Pandini. Dini. Jagat Dewa Batara. Yang Maha Agung Penguasa Langit dan Bumi. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Nampaknya inilah saat yang telah puluhan tahun kunantikan. Siang dan malam, hari demi hari, bulan demi bulan dan tahun demi tahun. Oh, Alangkah syukurku padamu yang telah menciptakan segala tumbuh-tumbuhan yang beracun maupun yang menyembuhkan. <laughs> Nek, ada apa, Nek? Intan Pandini. Siapakah nama nenek ini sebenarnya? Hmm? Dewi Campi. Itu julukanku, bocah cantik. Itu julukanku. Karena aku memang dikaruniai, ya, dikaruniai kebisaan untuk mengobati. Tapi namaku yang sebenarnya adalah Dewi Pandini. Dewi Pandini? Ya, aku Dewi Pandini dan kau Intan Pandini. Apakah ini kesengajaan belaka? Oh, tidak. Nenek tidak percaya suatu kesengajaan. Nenek yakin semua ini dari sana. Dari atas sana. <laughs> Nenek, indah sekali tempat tinggal nenek ini. Kau senang di sini, cucu cantik. Ah, tempat ini sangat indah. Udaranya sangat sejuk. Dan tak henti-hentinya burung berkicau. Ah, alam begitu ramah di sini. Bagaimana kesehatanmu sekarang? Jauh lebih baik, Nek. Ah, Sebenarnya sudah dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan seperti mengambil air, Nek, memasak, menyapu. <laughs> semakin hari kau semakin memikat hatiku, cucuku. Bukankah antara kita memang ada ikatan yang kuat, Nek? Ikatan apa itu, cucu? Hmm? Ikatan nama. Ikatan nama. Ya. Yeah. Kita sama-sama Pandini. Ikatan itu sangat membahagiakan nenek, cucu. Oh, mudah-mudahan ada ikatan yang lebih kuat lagi, Nek. Apa misalnya? Misalnya... Ya, teruskan, cucuku. Jangan ragu-ragu. Uh, misalnya, Intan boleh benar-benar menjadi cucu nenek Dewi Pandini? Coba, katakan sekali lagi. Nenek ingin mendengarnya sekali lagi. Nek, Intan, sekarang sudah tak punya siapa-siapa lagi. Orang tua Intan belum lama meninggal. Dibunuh. Intan sekarang. Cukup. Cukup. Cup ya, cup, cup, cup. Jangan menangis lagi anak manis. Kau sekarang mempunyai seorang nenek. Semua yang nenek miliki menjadi milikmu pula. Tempat ini, kupuk ini, bahkan seluruh ilmu yang nenek miliki. Benar, Nek? Ya, <laughs> tentu saja benar. <laughs> Kau pikir nenekmu ini seorang pembohong? Ya. Jadi, nenek akan menjadi guru Intan? Tidak. Loh, katanya? Katanya apa? Katanya seluruh ilmu yang nenek miliki akan menjadi milik Intan juga. Tapi aku tidak ingin menjadi gurumu. Aku cukup menjadi nenekmu, tahu? <laughs> nenek nakal. Suatu kejadian yang luar biasa. Dua pandini bersatu. Dewi Jampi, seorang pendekar wanita yang sangat terkenal kepandiannya dalam hal ilmu pengobatan, yang nama sebenarnya adalah Dewi Pandini, dengan Intan Pandini, seorang gadis cantik yang dicintai oleh Raden Sakapalwaguna yang sama sekali buta ilmu silat. Dan sekarang, marilah kita kembali ke Bukit Tengkorak. Ya, Yang Mulia. Kau kenal nama Sureng Baja? Pendekar sakti yang terkenal dan tak mempan senjata itu, Yang Mulia. Apalagi yang kau ketahui? Dia dari golongan putih. Hmm. Lalu? Dia mempunyai padepokan dan murid-murid yang cukup hebat. Hmm. Tidak sehebat murid-murid di sini tahu. Tentu yang mulia. Apalagi yang kau ketahui? Hmm, dia mempunyai seorang istri yang hampir selalu bersama dia, kemanapun pergi. Yang bila berpasangan merupakan kekuatan yang sangat tangguh. Hmm, ada lagi. Mereka mempunyai dua anak, satu lelaki dan satu perempuan, yang juga mewarisi ilmu orang tua mereka. Yang meskipun belum sehebat orang tuanya, toh merupakan kekuatan yang cukup tangguh. Masih ada yang kau ketahui? Hmm, apa ya? Jangan bodoh sari. Setiap orang, kawan maupun lawan, harus kau ketahui kekuatan maupun kelemahannya. Benar yang mulia. Nah, apa kelemahan pasangan baja itu? Kelemahan Sureng Baja adalah mudah tergoda wanita cantik. Hmm, tepat. Adapun istrinya, kelemahannya adalah uh, tuak. Ah, bagus Sari. Sekarang tugasmu adalah membawa pasangan baja itu kemari. Uh, maksud yang mulia? Kita perlu menghimpun kekuatan. Tarik kekuatan sebanyak mungkin pada kita. Tapi mereka terkenal anti golongan hitam yang mulia. Kalaupun seandainya tidak bisa memihak kita, paling tidak tidak memusuhi kita. Mengerti? Uh, saya uh, maaf yang mulia, saya eh, saya belum mengerti bagaimana dapat menaklukkan mereka. Sari, kau adalah salah seorang andalan Bukit Tengkorak. Masakan hal yang semudah ini tidak kau pahami? Uh, saya saya memanfaatkan kelemahan mereka. Laksanakan. Cucu, kau tidak boleh sembarangan memetiknya. Ah, memangnya apa bedanya, Nek? Perhatikan baik-baik. Bahkan daun yang sama pun selalu mempunyai kelainan. Bentuknya, urat-uratnya, warnanya, umurnya, bahkan halus dan kasarnya pun berbeda. Jadi, Meskipun daun yang sama, khasiatnya bisa lain, nih. Betul, cucu. Kau cepat mengerti. <laughs> kan sama-sama pandini. <laughs> Kau gadis cantik yang naga. Tapi betapapun jauh juga bedanya. Heh, apa bedanya? Nenek Pandini sudah sangat jago dalam ilmu pengobatan. Sementara cucu Pandini masih <laughs> bau kencur alias masih hijau. Bodoh. <laughs> Kau pandai melucu dan menghibur nenek. Tapi jangan khawatir cucu. Asalkan kau rajin, semua kepandaian nenek akan kau warisi. Juga kepandaian silat nih? Seperti kakak... Ah, tidak. Tidak. Aku tak akan mau mengingatnya lagi. Loh, Ceng Tati kok tidak pergi arisan? Tidak, Bu. Nina anak saya sedang sakit. Kasihan kalau ditinggal. Sakit apa, Ceng? Sakit flu, pilek, dan badannya panas lagi. Padahal sudah saya beri obat macam-macam, tapi belum juga sembuh. Wah, kalau begitu, beri saja prokol sirup. Prokol sirup? Betul, Jeng. Prokol sirup obat flu khusus untuk anak dengan rasa stroberi. Lagi pula aman loh, Jeng, karena tidak mengandung alkohol. Prokol, prokol, obat flu anak. Benar, bila anak Anda terserang flu, beri segera Prokol Sirup. Prokol Sirup, obat flu khusus untuk anak. Cepat turunkan panas, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, masuk angin, dan pilek karena alergi. Bu, minus sudah sembuh. Prokol Sirup manjur ya, Bu. Nina boleh main lagi. Waspadalah, lebih dari 90% obat flu untuk anak mengandung alkohol. Hanya Prokol sirup yang tidak mengandung alkohol dan aman bagi anak-anak. Prokol sirup produksi Kalbi Farma. Apakah tiba-tiba Intan Pandini teringat dengan kekasihnya Raden Sakapalwaguna yang ia cintai? Mengapa ia mengatakan tidak mau mengingatnya lagi? Bagaimana pula dengan Anting bulan yang lari meninggalkan Sariti? Serta rencana jerangkong hidup untuk menguasai dunia persilatan? Nah pendengar sekalian, ikutilah serial Rahasia Bukit Tengkorak ini yang dipersembahkan oleh Prokot, obat flu andalan dan kalpanak pembasmi panu, kadas, kurap, dan jamur kulit. Bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.